Kita masih membahas nasihat yang datang dari salah satu imam min a'imati tabi'in salah satu imam di kalangan tabi'in yang bernama Abdul Aliyah Rufai' ibn Mihran Ar-Riyahi rahimahullah yang mana beliau memberikan nasihat untuk kita semua wasiat yang sangat agung yang disampaikan oleh beliau beliau menyebutkan ta'allamul islama fa idza ta'lamtumuhu fala targhabu anhu wa alaikum bisiratil mustaqim fa innahu islam wa la tataharrafu anis sirati yaminan wala shimala wa alaikum bisunnati nabiyyikum wa iyyakum wa hadhil ahwa' Al-Imam Abu Aliyah rahimahullah beliau menyampaikan Ta'alamul Islam Pelajarilah oleh kalian al-Islam Maka apabila kalian telah mengetahui Maka janganlah kalian berpaling darinya Janganlah kalian meninggalkan Islam Wa alaikum bisirati mustaqim Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan jalan yang lurus Karena sesungguhnya itulah Islam wala tataharrafu dan janganlah kalian berpaling meninggalkan Islam berpaling ke arah kanan dan ke arah kiri artinya tetaplah kalian mengikuti jalan siratal mustaqim wa alaikum bisunnati nabiyikum dan hendaklah ya dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah nabi kalian wa iyyakum wa hadhil ahwa dan hati-hatilah kalian dengan hawa nafsu maka dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan bahwasanya nasihat Abul Aliyah terkumpul padanya empat nasihat yang sangat penting nasihat yang pertama adalah nasihat untuk mempelajari Islam ini nasihat yang pertama Nasihat yang kedua adalah perintah supaya kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Karena tidak cukup seorang hanya sekedar memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Hmm. Karena seorang yang dia memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkannya maka keadaannya seperti mereka orang-orang al-Yahud menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memiliki kitab, mereka memiliki ilmu, tapi ternyata tidak mau mengamalkan isi kitab tersebut, tidak mau mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perintah nasihat kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan jalan yang lurus dan jangan mudah goyang tatkala berbagai macam fitnah menghantamnya. Wasiat yang keempat adalah supaya hati-hati dengan dai-dai yang menyeru kepada kesesatan. Kata beliau, falatan sadu'a tadolal alladhi yuriduna an yuharrifuka anisiratil mustaqim Hati-hati kalian dari dai-dai yang mengajak kepada kesesatan yang mereka menginginkan penyimpangan, menginginkan supaya kalian menyimpang dari Siratul mustaqim. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah Kata beliau ta'ammal kalama abil aliyati hadha ma ajalahu wa'rif zamanahu alladhi yuhadziruhu fihi minal ahwa alati man ittaba'aha faqad rahiba 'anil islam wa tafsir al-islami bis sunnah wa khawfahu ala a'lami tabi'in wa ulama'ihim al khuruti anis sunnati wal kitab kata beliau rahimahullahu ta'ala ta'amal maka perhatikanlah kalam ucapan Imam Abdul Aliyah ini perintah supaya kita benar-benar memperhatikan ucapan Imam Abdul Aliyah ma ajallahu Begitu agungnya, begitu mulianya ucapan yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Aliyah ini. Wa'rif zamanahu. Yang pertama, kenali waktunya. Kapan beliau Al-Imam Abu Aliyah menyampaikan nasihat tersebut? Alladhi yuhadziru fihi minal ahwah yang mana beliau mengingatkan di dalam nasihat tersebut mengingatkan minal ahwa dari hawa nafsu karena inilah yang akan merusak Islam ya. karena yang akan merusak Islam itu adalah al ahwa adanya hawa nafsu di dalam beragama tidak lagi mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya tapi ternyata mengikuti hawa nafsu maka barang siapa yang dia mengikuti hawa nafsu faqad raghiba anil islam maka sungguh dia telah benci kepada Islam ini orang yang dia meninggalkan tuntunan Allah dan Rasulnya kemudian mengikuti hawa nafsu berarti dia telah benci dari Islam Kemudian kata beliau wa tafsir al-islami bis sunnah. Perhatikan di sini dan menjelaskan Islam itu dengan sunnah. Artinya apa yang dimaksud dengan Islam adalah sunnah. Sunnah itu adalah apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul apa yang dimaksud dengan sunnah wa khafau ala a'lami tabi'in wa, ulam, wa ulama'ihim al khuruji ani sunati wal kitab bagi beliau al-imam Abul Aliyah rahimahullah sangat mengkhawatirkan kepada ulama utabi'in kepada para ulama di zamannya tabi'in khawatir tentang apa? khawatir kalau mereka itu sampai keluar dari sunnah dari tuntunan Nabi khawatir kalau mereka itu di dalam beragama keluar dari Alkitab beliau sangat mengkhawatirkan kalau ternyata ada ulama yang meninggalkan Al-Quran meninggalkan sunnah kemudian dengan mengikuti hawa nafsu karena kalau sudah seperti ini adalah musibah musibah bagi orang tersebut sehingga kata beliau ya tabayyanu laka makna qalihi ta'ala kalau demikian maka jelaslah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin id qala lahu yaitu tatkala Nabiullah Ibn Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam aslim berserah berserah dirilah maka Nabiullah Ibrahim langsung mengatakan qala aslamtu li rabbil alamin aku berserah diri kepada Allah Rabbul alamin ini contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam perintah kepada kita supaya segera untuk menerima kebenaran. Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikatakan supaya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ya. Aku berserah diri untuk Allah Rabbul Alamin wa qalihi ta'ala kan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun dan kala Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan wasiat kepada anaknya Begitu pula Nabi Allah Ya'qub alaihi salam memberikan wasiat kepada anaknya. Apa wasiat yang disampaikan kepada anaknya? Wasiat yang datang dari seorang nabi. Hamba yang saleh memberikan wasiat kepada anaknya, pesan kepada anaknya. Wasiatnya adalah ya Baniya. wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kalian agama. Fala tamutun maka janganlah kalian mati meninggal dunia illa wa antum muslimun. Kecuali kalian dalam keadaan muslim. Kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wasiat yang datang dari seorang ayah seorang bapak yang salih menginginkan kebaikan kepada anaknya memberikan memberikan wasiat supaya senantiasa berpegang teguh dengan Islam dan janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim dalam keadaan berserah diri wa qaluhu ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa man yarghabu safiha nafsah dan barang siapa yang dia membenci agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kecuali orang yang dia memperbodoh dirinya orang yang tidak senang dengan agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kata Allah orang tersebut berarti dia telah memperbodoh dirinya barakallahu fikum sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan terkait tentang ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Imamul Tauhid. Kata beliau yaqulu Syekh rahimahullah berkata Syekh Muhammad ibn, ibn Abdul Wahab rahimahullah Ta'amal kalama abil aliyah hadha Kata beliau, perhatikan nasihat Imam Abdul Aliyah. Wa ma fihi minal fawaidil azimah yang mana pada nasihat tersebut di dalamnya terdapat faidah-faidah yang sangat agung. Ya. Nasihat yang telah lewat, nasihat supaya berilmu, bersemangat mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, dan terus berpegang teguh di atas jalan yang lurus dan hati-hati dari dai-dai yang menyeru kepada kesesatan yang mana di dalam nasihat tersebut terdapat faidah-faidah yang sangat banyak wa zamanu abil aliyati mata pertama yang kita ambil faidahnya adalah zamannya Abul Aliyah itu kapan? Ya, ternyata pada zaman tabi'in zaman tabi'in yaitu generasi ketiga para sahabat dan tabi'in bahkan generasi kedua ya ini zaman tabi'in masih dekat dengan diutusnya Nabi saw dengan zaman diutusnya Nabi saw. ternyata barakallahu fikum zaman yang masih dekat dengan kerasulan Imam Abdul Aliyah sudah mengkhawatirkan kalau umat Islam itu sudah mengikuti hawa nafsu tidak mengikuti lagi Al-Quran tidak mengikuti lagi sunnah ya. zamannya Abu Aliyah adalah zaman tabi'in zamannya para tabi'in yakni maksud para tabi'in mereka itu adalah murid-muridnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adapun para sahabat mereka adalah muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata Imam Abdul Aliyah sudah mengkhawatirkan kalau ulama waktu itu sudah mengikuti hawa nafsu tidak mengikuti lagi Al-Quran tidak mengikuti lagi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka kata beliau fakaifa bizamanina hadza kalau demikian bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Kalau dulu zaman tabi'in Abul Aliyah sudah khawatir, takut kalau kaum muslimin di dalam beragama tidak lagi mengikuti dalil tapi mengikutinya hawa nafsu. Hanya mengikuti dai-dai yang menyeru kepada kesesatan lah bagaimana kalau dengan zaman sekarang kita ini? Tentunya kita itu sangat mengkhawatirkan diri-diri kita. Ini yang penting. Jangan sampai kita di dalam beragama tidak lagi mengikuti dalil-dalil dari Al-Quran. Tidak lagi mengikuti dalil-dalil dari hadis. Tapi hanya sekedar mengikuti hawa atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Kata beliau, Abu Aliyah khaf ala tabi'in wa kaifa bi zamanina hadha innahu ashaddu khataran Imam Abu Aliyah sangat mengkhawatirkan kepada para tabi'in murid-muridnya para sahabat ini para tabi'in khawatir kalau mereka terjatuh ke dalam penyimpangan dengan meninggalkan Al-Quran dan mengikuti hawa nafsu kata beliau maka bagaimana dengan zaman kita ini kata beliau innahu asadu khataran tentunya zaman kita sekarang ini lebih mengkhawatirkan ya dan disinilah kita harus lebih mengkhawatirkan diri-diri kita di dalam beragama Jangan sampai barakallahu fikum di dalam beragama ternyata kita meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah, lebih suka mengikuti hawa nafsu. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dan menjamin orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dia itu akan selamat. Sebagaimana disebutkan di dalam sabdanya, taraktukum fikum syai'aini lang tazilu ba'dahuma kitabullahi was sunnati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku tinggalkan untuk kalian dua perkara dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya intamassaku bihima apabila kalian benar-benar berpegang teguh dengan keduanya apabila kalian benar-benar berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah kalian tidak akan tersesat selama-lamanya barakallahu fikum ini jaminan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tapi sebaliknya orang yang mengikuti hawa nafsu ya berarti dia telah mengikuti kesesatan oleh karena itu al mu'minun rahimani wa rahimakumullah kata beliau untuk zaman-zaman sekarang kita ini tentunya kita sangat mengkhawatirkan diri-diri kita karena semakin banyaknya para da'i-da'i yang menyeru kepada pintu-pintu jahanam dan ini sudah dikhabarkan oleh Nabi SAW Alaihi di antara fitnah yang akan muncul ya, kata Nabi SAW fihi du'atun illa abwabi jahannam nanti di akhir zaman akan muncul dai-dai yang mengajak kepada pintu jahanam mengajak kepada kesesatan barakallahu fikum kemudian ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah faidah yang berikutnya adalah tafsirul islami bisunnah yang mana beliau menafsirkan Islam itu dengan sunnah apa yang dimaksud dengan sunnah karena ini merupakan Islam dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Umar bin Sam bin Salim Bazmul rahimahullah adapun yang dimaksud dengan sunnah fi syar'i ada pun dimaksud dengan sunnah menurut istilah syariat itu adalah ittiba umaja'a rasul sallallahu alaihi wasallam minal awamiri wa tarki manaha anhu hiya tashmalu fi syar'i kullu ma rasul sallallahu alaihi wasallam min umuri wajibatin wa umuri mustahabatin wa tarkil umuril muharrama wa tarkil umuril makruhah jadi yang dimaksud dengan sunnah ini yang terkadang sebagian orang keliru di dalam memahami terkadang memahami sunnah itu dengan istilah ahlul fikih atau dengan istilah usul fikih jadi yang dikerjakan dapat pahala ditinggalkan tidak berdosa ya yeah ini istilah sunnah indal usuliyin menurut ulama ahlul usul adapun sunnah menurut pengertian syariat itu adalah itiba mengikuti apa yang datang dari Rasul saw. Alaihi Wasallam inilah yang dimaksud dengan sunnah mengikuti apa saja yang datang dari Rasul saw. Alaihi Wasallam minal awamir baik yang bentuknya perintah-perintah watar kimanah anhu dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang disebut sunnah mengikuti apa saja yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Minal awamir, baik yang bentuknya perintah-perintah atau meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Inilah yang dimaksud dengan sunnah. Sehingga tatkala ada seorang mengatakan ini sunnah Rasul, artinya inilah tuntunan Rasul, ini contoh Rasul. Bukan maknanya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Tapi maknanya adalah itu perkara yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa yatasmalu fi syar'i sehingga ini kata beliau mencakup semua syariat qulu mata'an rasul setiap apa saja yang datang dari rasul sallallahu alaihi wasallam itu disebut sunnah ya setiap apa saja yang datang dari rasul sallallahu alaihi wasallam itu disebut sunnah min umuri wajibatin dari perkara-perkara yang wajib wa umurin mustahabatin atau dari perkara-perkara yang mustahabah ya, itu semua disebut sunnah ya. sehingga apa saja yang datang dari Nabi SAW itu disebut dengan sunnah oleh karena itu Islam diartikan dengan sunnah kenapa? artinya adalah Islam apa saja yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tatkala ada seorang yang dia beragama, berislam dengan mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti tidak benar. Maka di sini kata beliau wa tafsiru islami bis sunnah dan menafsirkan Islam dengan sunnah. Itu artinya dengan mengikuti apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam. Sehingga kita di dalam beragama, di dalam berislam supaya mengikuti apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh mengada-adakan atau menciptakan perkara-perkara yang baru perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang diistilahkan perkara-perkara bid'ah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu Nabi menyebutkan wa alaikum bisunnati wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku apa maknanya? Itu berpegang teguh dengan agama yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Itu maknanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam Islam. Perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan demikian. Hati-hati dari perkara-perkara bid'ah. Karena mereka ahli bid'ah. Tatkala menyebarkan bid'ahnya, tatkala menyebarkan pemikirannya, mereka tidak akan mengatakan, oh ini perkara bid'ah. Tidak. Tapi mereka akan mengatakan inilah ajaran Rasul. Sehingga barakallahu fikum itu yang namanya berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ya oleh karena itu Nabi mengingatkan kepada kita hati-hati kalian dari perkara bid'ah. Waspada. Ya. Kenapa demikian? Karena para pelaku-pelaku bid'ah tatkala menyebarkan bid'ahnya dia tidak akan mengatakan oh ini perkara bid'ah yang dilarang oleh Nabi. Mereka tidak akan mengatakan demikian. Tapi mereka justru berani berdusta atas nama Rasul sallallahu Alaihi Wasallam mereka berani mengatakan, oh ini ajaran Rasul, ini ajaran Nabi kita. Ya, berani mengatakan seperti itu. Itulah yang berdusta, yang namanya berdusta atas nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih ancaman bagi siapa? Ancaman bagi orang yang dia berdusta atas nama Rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang dia berdusta atas namaku dengan sengaja mengatakan ini syariat Rasul padahal nggak ada Nabi merintahkan demikian orang yang berdusta atas nama Rasul dengan sengaja falyatabawa maq'adahu minan nar maka orang tersebut diancam tempat kembalinya dengan neraka tempat tinggalnya neraka karena orang tersebut barakallahu fikum telah berdusta atas nama Rasul barakallahu fikum kemudian selanjutnya kata beliau wa khafuhu ala a'lami tabi'in wa ulama'ihim minal khuruti anis sunati wal kitab Faedah berikutnya beliau kembali menjelaskan betapa khawatirnya Imam Abul Aliyah kepada ulama-ulama tabi'in dari keluar anil anis sunnati wal kitab keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah Imam Abul Aliyah sangat mengkhawatirkan kalau mereka para tabi'in keluar dari Al-Quran dan Sunnah wa kaifa bina maka kalau demikian bagaimana dengan keadaan kita? Para tabi'in dikhawatirkan mereka ada yang keluar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bagaimana kita? Kata beliau al-khaufu alaina asyad. Tentunya kita memiliki kekhawatiran yang lebih. Ya. Dengan kita memiliki rasa takut, rasa khawatir kalau kita sampai terjatuh kepada perkara bid'ah Tentunya kekhawatiran tersebut diwujudkan dengan kita bersemangat tolabul ilmi. Ya, dengan kita semangat untuk mempelajari syariat-syariat Islam. Barakallahu fikum. Kemudian ajal mukminun rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya faedah yang berikutnya adalah yatabayyana laka ma'na qaluhu ta'ala faedah berikutnya adalah kita akan mengambil faedah tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 131 yaitu id qala lahu rabbuhu aslim tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabiullah Ibrahim aslim berislamlah engkau berserah dirilah engkau kepada Allah qala aslamtu li rabbil alamin maka Nabiullah Ibrahim alaihi salam langsung mengatakan aslamtu li rabbil alamin maka kata Syekh Saleh Fauzan istijabu li amrillahi azza wa jal hendaklah seorang itu bersegera ya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ya bersegera untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda. Karena kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Kesempatan kita hidup itu sampai kapan? Dengan kita menunda amal. Sehingga nasihat yang sangat indah, nasihat yang sangat bagus yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibni Umar. Memberikan nasihat apa? memberikan nasihat ida asbah tafalatang tadirul masa wa ida amsay tafalatang tadirus sabah khudh min sihatika radika wa min hayatika limautik nasihat yang sangat indah kata Abdullah bin Umar kalau kamu di pagi hari jangan nunggu-nunggu sore hari dengan menunda amalan dengan mengatakan nanti saya beramal kalau sudah sekian tahun saya mengikuti ajaran-ajaran Rasul yang benar kalau sudah sekian tahun menunda amal ini namanya kata Ibnu Umar kalau di sore hari jangan menunggu pagi hari tapi segeralah gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu dan gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang kematianmu ini nasihat yang datang dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah barakallahu fikum di sini adalah bersegera untuk menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah memerintahkan id qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam langsung mengatakan aslamtu. Aku berserah diri li rabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Yeah inilah hendaknya yang dimiliki oleh seorang muslim jangan menunda-nunda kesempatan tatkala Allah memberikan hidayah kepada kita segera kita gunakan kesempatan tersebut aslama niyatahu wa qasdahu wa amalahu lillahi azza wa jal artinya kata beliau aslama niyatahu berserah diri kepada Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala niat dan tujuan serta amalan ya ini maknanya artinya orang tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala niatannya amalannya ya diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala kata beliau hadza huwal islam inilah yang dimaksud dengan Islam apa itu Islam ya sekarang akan dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan apa yang dimaksud dengan Islam. Sebetulnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-131 ini penjelasan tentang Islam. Beliau menjelaskan Islam itu adalah al-ikhlasu lillahi azza wa jal wal inqiyadu lillahi azza wa jal. Islam itu maknanya adalah seorang mengikhlaskan semua ibadahnya hanya untuk Allah al-inqiyadu dan dibarengi dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan Islam. Ya. Inilah yang dimaksud dengan Islam. Jadi yang namanya Islam barakallahu fikum bukan hanya semata-mata pengakuan. Kalau hanya semata-mata pengakuan semua orang bisa mengaku kalau dirinya Islam, dirinya muslim. Tapi yang penting ini Islam itu adalah harus dibarengi dengan ketundukan kepada Allah harus dibarengi memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu kata beliau walihada yakulu syekhul islam ibnu temiyah begitu juga syekhul islam ibnu temiyah wa naqalahu anhu syekh Muhammad ibn Abdul Wahab ya dan juga ucapannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dinukil oleh Al Imam Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab beliau yang berjudul Asalah Satul Usul tiga pondasi terpenting jadi beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memiliki sebuah kitab yang berjudul Asalah Satul Usul tiga pondasi terpenting yang harus diketahui oleh setiap muslim ya tiga pondasi terpenting yang harus diketahui oleh muslim setiap muslim barakallahu fikum Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau tentang arti Islam. Ya. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, apa itu Islam? Kata beliau, al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi kata beliau yang dimaksud dengan Islam adalah istislamu lillahi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitohid dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ini yang dimaksud Islam. Wal inqiyadu lahu bita'ah dan berserah diri tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan wal bara'atu minasyirki wa ahlihi dan berlepas diri dari perbuatan syirik juga berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan inilah yang dimaksud dengan Islam yang terkumpul padanya tiga perkara yang pertama adalah mentauhidkan Allah memurnikan peribadatan hanya untuk Allah yang kedua adalah tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan yang ketiga adalah berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik dan berlepas diri pula dari pelaku-pelaku kesyirikan inilah yang dimaksud dengan Islam jadi tiga perkara ini harus ada. Sehingga tatkala ada seorang dia mengaku dirinya muslim, Islam, tapi dia tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau tunduk kepada perintah-perintah Allah, maka ini dipertanyakan, benar ataukah tidak keislaman orang tersebut? Atau dia mengaku Islam tapi dia tidak meninggalkan kesyirikan, tidak meninggalkan amalan-amalan kesyirikan, bahkan ibadahnya ritualnya dipenuhi dengan acara-acara kesyirikan berarti ini Islamnya dipertanyakan karena Islam itu melarang dari amalan-amalan kesyirikan ini justru sebaliknya ayat-ayat Al-Quran sering dijadikan untuk acara-acara kesyirikan untuk acara-acara bid'ah barakallahu fikum sehingga ini faedah yang sangat besar yang kita harus benar-benar memahami dan mengamalkan apa itu Islam yang diambil dari kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-131 Barakallahu fikum Kemudian ayat al-mu'minun rahimani wa rahimakumullah Faidah berikutnya Adalah faidah Tentang wasiat yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim dan juga Allah Yakub alaihi masalam kepada anak keturunannya ya. faidah wasiat yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Yakub kepada anak keturunannya apa itu? Yaitu yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 132 yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 132. Wa wassa biha banihi wa Yaqub ya bunayya atau ya baniyya innallaha astafa din fala tamutunna illa wa antum muslimun Wawasa biha Ibrahim tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Dan Nabi Allah Yakub, begitu juga Nabi Allah Yakub alaihissalam memberikan wasiat kepada anaknya. Apa itu wasiatnya? Ya baniya, wahai anak-anakku, Allah Allah lakumuddin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala <clears throat> telah memilihkan untuk kalian agama fala tamutunna illa wa antum muslimun ini wasiat Nabiullah Ibrahim alaihi salam Nabiullah Yakub kepada anak-anaknya ya kepada anak-anaknya janganlah engkau mati kecuali kalian dalam keadaan muslim ini yang seharusnya kita contoh ini yang seharusnya kita khawatirkan kepada anak-anak kita senantiasa mendorong kepada anak-anak kita supaya mati dalam keadaan muslim ya. ini harusnya kita khawatirkan barakallahu fikum ya. adapun tentang keadaan rezeki anak kita itu sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadisnya Abdullah ibn Mas'ud Nabi menyebutkan tatkala janin berusia 4 bulan yursalu alaihil malaku Allah mengutus malaikat bikat birizkihi wa ajalihi untuk menulis rezekinya ajalnya itu sudah ditulis rezekinya si fulan sekian sekian ajalnya si fulan sekian sekian ini sudah ditulis oleh Allah sudah ditetapkan kita lihat orang yang saleh ya memberikan wasiat kepada anaknya mengkhawatirkan kalau nanti anak keturunannya mati dalam keadaan kufur dalam keadaan menyekutukan Allah dalam keadaan berbuat syirik sehingga memberikan wasiat kepada anaknya ya bunaya atau ya baniya innallaha astafa lakumuddin sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama kata Allah Yaqub dan Nabi Allah Ibrahim maka janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan muslim dalam keadaan berserah diri kepada Allah dalam keadaan mentahidkan Allah dalam keadaan tunduk kepada Allah dalam keadaan berlepas diri dari perbuatan syirik dan berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan ini yang diinginkan barakallahu fikum Inilah barakallahu hikm yang hendaknya diwasiatkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ya. Memberikan tarbiyah, memberikan bimbingan kepada anaknya supaya menjadi anak yang salih dan salihah. Supaya menjadi anak yang tetap istiqamah di atas tauhid. Barakallahu hikm Sehingga kita jangan terpengaruh cara berfikirnya orang-orang kafir yang mereka hanya memikirkan kehidupan dunia padahal Allah sudah menyebutkan kehidupan dunia itu adalah mataul gurur kebahagiaan tapi kebahagiaan yang menipu kata Allah sehingga kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil jadilah engkau hidup di dunia seperti orang yang asing atau orang yang menumpang lewat artinya jangan berangan-angan hidup panjang hidup lama di muka bumi ini barakallahu fikum maka dijelaskan di sini oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah wa hadhihi wasiyatu Ibrahim alaihi salam wasiyatu Yaqub alaihi salam ini adalah merupakan wasiatnya Nabiullah Ibrahim merupakan wasiatnya Nabiullah Yakub alaihi salam hmm. ya kullu minhuma wasaduriyatahu pitamasuki bil Islam masing-masing keduanya Nabiullah Ibrahim Nabiullah Yakub memberikan wasiat kepada zuriyatahu memberikan wasiat kepada keturunannya pitamasuki bil Islam supaya benar-benar berpegang teguh dengan Islam. Islam yang tadi sudah kita bahas yang terkumpul tiga perkara memurnikan ibadah hanya untuk Allah tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku-pelaku kesyirikan perbuatannya juga dihindari pelaku-pelakunya juga kita jauhi barakallahu fikum ini Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Yakub alaihissalam yang kita jadikan qudwah, yang kita jadikan contoh barakallahu fikum. Ternyata memberikan wasiat kepada anak keturunannya masuk bil Islam untuk benar-benar berpegang teguh dengan Islam. Kalau sudah berpegang teguh dengan Islam, kita tenang, ya. Adapun dunia rezeki anak kita sudah dijamin oleh Allah ya sudah dikatakan oleh Nabi Allah mengutus malaikat biqadbi rizqihi wa ajalihi ditulis rezekinya ajalnya sudah ditulis ya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan si fulan seperti ini si alan seperti ini sudah ditetapkan ya sehingga walaupun berusaha mengejar-ngejar dunia kalau sudah ditetapkan menjadi fuqara ia ya menjadi orang-orang fakir ya sehingga kita jangan heran orang kelihatannya kerja siang malam siang malam kerja terus tapi ya kehidupannya seperti itu saja ya. orang yang kelihatannya kerjanya rajin ngaji tapi motornya baru ya banyak iya kan kerjanya rajin ngaji masya Allah ya sampai banyak, ada yang heran jenengan itu kerjanya apa sih saya lihat kerjanya ngaji terus kelihatannya ngaji terus ya tapi yang enggak lah ya, ya Kelihatannya ngaji terus tapi motornya baru, bisa nyekolahkan anak. Saya anak tiga, pusing luar biasa nyekolahkan anak. Ya, ya itu akibat ngejar-ngejar dunia. Ya, itu jawabannya. Nah, barakallahu fikum. Ini wasiat yang datang dari hamba yang soleh, nabi yang soleh. Barakallahu fikum. Wa antum min duriyati Ibrahim alaihi salam wa wasiyatu samilatun lakum liman ya'ti ba'dakum ila antakumas sa'ah kata beliau dan kalian umat Islam termasuk keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan wasiat Nabiullah Ibrahim alaihissalam syamilatun mencangkup orang-orang yang datang setelahnya sehingga wasiat itu pun untuk kita ya, kita supaya berpegang teguh dengan Islam dan mati dalam keadaan muslim bahkan nas wasiat tersebut berlaku illa antaku masa'ah berlaku sampai tegaknya hari kiamat barakallahu fikum jadi wasiat itu bukan hanya khusus untuk anak keturunannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saja tapi wasiat itu berlaku sampai hari kiamat sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Quran sehingga kita pun mendapatkan perintah supaya kita benar-benar berpegang teguh dengan Islam dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim ya dalam keadaan mentauhidkan Allah tunduk kepada Allah dan jauh dari perbuatan-perbuatan syirik barakallahu fikum Selanjutnya kata beliau wa wasabiha Yaqub bani Israil alladzina humul yahud. Begitu juga Nabi Yaqub Yakub alaihissalam memberikan wasiat kepada Bani Israel. Humul Yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mendapatkan wasiat yang sama. Mendapatkan wasiat supaya berpegang teguh dengan Islam wallahu wasa bihadzal arabil ajami bihadza al araba wal ajama wa wasahum jami'an ala lisani Ibrahim wa Yaqub alaihi wassalam maka kata beliau Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat ini memberikan wasiat supaya berpegang teguh dengan Islam secara menyeluruh baik yang Arab maupun yang non Arab yang non Arab seperti kita ini ya. semuanya mendapatkan wasiat untuk berpegang teguh dengan Islam dan janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim barakallahu fikum innallaha astafa lakumuddin sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ayat yaitu ikhtarahu lakum hadhihi ni'matun azimah Artinya Allah memilihkan untuk kalian agama, memilihkan agama yang paling bagus. Hadhihi ni'matun azimah. Maka yang seperti ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Ya. Tatkala seorang diberi nikmat Islam, berpegang teguh dengan Islam, ini merupakan ni'matun azimah, merupakan nikmat yang sangat besar. Bainama aktsarul bashari ala dhalal. Kata beliau, tatkala Allah memberikan kepada kalian nikmat Islam, ini sesungguhnya nikmat yang sangat besar. Tatkala kebanyakan manusia mereka berjalan di atas kesesatan, mereka bingung, ya. Ternyata Allah selamatkan kalian dengan Islam mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, ya. Maka ini merupakan apa? Kenikmatan yang sangat besar tatkala melihat kebanyakan manusia hum ala balal mereka berjalan di atas kesesatan ngertinya mengikuti Islam tapi ternyata mengikuti barakallahu fikum ajaran-ajaran bid'ah ya inilah yang namanya kesesatan wa antum an'amallahu alaikum bihadza dinil azim maka Allah memberikan kepada kalian dengan satu kenikmatan yang sangat agung yaitu dengan agama yang besar ini agama Islam Ba'atha ilaikum hadha rasul al-karim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdalur rusul Allah mengutus kepada kalian seorang rasul yang mulia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalur rusul yang mana Muhammad itu adalah rasul yang paling afdal ya rasul yang paling afdal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dinukum afdalul adyan bahkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul adyan agama yang paling afdal barakallahu fikum maka ini merupakan nikmatun azimah sehingga Allah memerintahkan kepada kita fala tamutunna illa wa antum muslimun janganlah kalian mati janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim hadhihi hiya muhimmatun inilah kata beliau merupakan nasihat yang muhimmah merupakan nasihat yang sangat penting barakallahu fikum apa artinya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Kata beliau, maknahu maknanya antasbuta ala hadatin. Maknanya hendaklah engkau tetap kokoh di atas agama ini, yaitu di atas agama Islam. Hatta ya'tiyakal maut sampai datang kepadamu al maut kematian ya. maka di sini barakallahu fikum ya. kita bisa mengambil faedah yang sangat penting bahwasanya kita diperintahkan untuk tetap kokoh tetap bersabar berpegang teguh dengan agama Islam ini sampai datang al maut ini menunjukkan bahwasanya orang yang dia berpegang teguh dengan Islam itu akan diuji akan mendapatkan berbagai macam cobaan dan kita diperintahkan untuk bersabar sampai datang padanya al-maut kematian kata beliau fa'idha ja'akal maut wa anta ala hadha dini wa anta minas sa'ada adapun kata beliau apabila telah datang kepada engkau al-maut kematian datang kepada engkau kematian wa anta ala hadatin dan engkau tetap kokoh, tetap teguh, berpegang teguh dengan agama ini, maka engkau termasuk orang-orang yang berbahagia. Ya. Engkau itu termasuk orang-orang yang berbahagia. Ini apabila barakallahu fikum seorang mati dalam keadaan berpegang teguh dengan Islam. Tetap sabar di atas al-Islam. Barakallahu fikum. Tapi sebaliknya kata beliau, ama in ja'akal mautu wa anta munharifun an hadha din wa anta minal ashkia kata beliau adapun apabila datang kepada engkau al maut datang kepada engkau kematian wa anta muharifun ternyata engkau telah menyimpang telah meninggalkan agama yang lurus ini fa anta minal askia berarti engkau termasuk orang-orang yang celaka ya. orang yang datang kepadanya al maut kematian ya ternyata barakallahu tatkala datang kematian sudah dalam keadaan menyimpang maka yang demikian barakallahu berarti orang tersebut orang yang celaka barakallahu sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang dia tetap istiqamah di atas agama orang yang tetap istiqamah di atas tauhid sampai datang kepadanya al-maut kematian Allah sebutkan di dalam surat Fusilat ayat yang ke-31 Allah sebutkan innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun inilah jaminan orang-orang yang dia tetap istiqamah di atas Islam sampai datang padanya al maut sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah kamu kemudian mereka istiqomah mengatakan Rob kami Allah artinya dia berislam tunduk kepada Allah me mentauhidkan Allah menjauhi perbuatan-perbuatan syirik sampai datang kepadanya al maut dia tetap istiqomah tatanazzala alaihimul malaikah maka datanglah kepada mereka para malaikat mengatakan ala takhafu janganlah kalian takut untuk menghadapi yang berikutnya wala tahzanu dan janganlah kalian bersedih wa absiru bil jannah dan berikan kabar gembira kepada mereka bil jannah untuk mendapatkan sorga alat yang kuntum tuadun sorga yang telah dijanjikan kepada kalian inilah orang-orang yang mati dalam keadaan istiqamah para malaikat turun mengatakan ala takhafu ala tahzanu karena kondisi orang yang sakaratul maut dia merasakan rasa sedih sekaligus merasakan rasa takut dia bersedih karena akan berpisah dengan keluarganya akan berpisah dengan orang-orang yang dia cintai dia takut Anak akan menghadapi kehidupan yang lebih berat. Kehidupan di alam kubur itu lebih berat. Ya. Sehingga Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu kalau melewati kuburan itu menangis. Ya. Menangis karena takut, tahu kehidupan di alam kubur itu lebih berat daripada kehidupan di alam dunia. Maka orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan Islam, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, tunduk kepada Allah. Setelah itu dia menjauhi kesirikan dan pelaku-pelaku kesirikan. Para malaikat itu menghibur. Tatkala hamba tadi dalam keadaan takut juga dalam keadaan sedih bercampur menjadi satu. Bagaimana keadaannya itu? Dalam keadaan takut yang luar biasa karena sudah tahu akan datang al maut juga sedih yang luar biasa. Malaikat datang menghibur ala takhafu ala tahzanu janganlah engkau takut jangan engkau bersedih tapi wa absiru bil jannah ya, kabar gembira bagi kalian sorga karena mati dalam keadaan Islam barakallahu fikum maka kata beliau kata Syekh Saleh Fauzan di sini jelaskan. fal ibratu bil khatimati allati tamutu 'alaiha sehingga al-ibrah pelajaran yang kita ambil adalah apa? Bil khatimah pada penutupannya. Bagaimana penutupannya? Alati tamutu alaiha yang kau mati di atasnya. Mati di atas Islam atau kau mati di atas kekufuran, mati di atas syirik atau mati di atas bid'ah. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." maka janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim artinya apa usbutu tetaplah kokoh kalian di atas Islam barakallahu fikum sehingga jangan sampai ya meninggalkan Islam gara-gara hanya mengejar dunia tidak lagi menjadi ahlu tauhid hanya karena mendapatkan celaan cemoohan direndahkan ujian yang menimpa kita itu belum seberapa dibandingkan oleh orang-orang yang mendahului kita para sahabat orang-orang sebelum kita umat-umat terdahulu ya hadza fihi al-hathu ala sabati ala hadzal din hatta ya'tiyakal maut wa anta alaihi wala tatrukuhu abada maka kata beliau barakallahu fikum Ayat ini dorongan kepada kita untuk tetap kokoh di atas agama Islam, tapi Islam yang sebenarnya. Sampai datang kepadamu kematian dan engkau tetap di atas agama Islam tidak meninggalkan sedikit pun. Wallahu a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi ada sedikit himbauan dari panitia sebelum taklim dimulai, mungkin sebagian ikhwah bahkan sebagian banyak ikhwah belum hadir terkait kotak infak yang tadi diputarkan. Insya Allah hasilnya akan disalurkan untuk tebar dakwah majalah syariah yang memuat khusus tentang bahaya komunis yang berjudul Awas Komunis Bangkit Lagi ya. Jadi tafadhol para ikhwah yang mau membantu, mau menyumbangkan hartanya untuk dakwah di jalan Allah yang mana saat ini orang-orang komunis sudah berani ya unjuk gigi istilahnya berani menampakkan komunisnya bahkan menuntut kepada penguasa kita untuk minta maaf dan seterusnya maka ahli sunnah wal jamaah para satidah menghimbau kita semua untuk ta'awun untuk tebar dakwah majalah syariah sehingga infak yang antum tadi berikan itu nanti disalurkan untuk tebar dakwah majalah syariah wallahu a'lam bishawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin